اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم Assalamualaikum wa Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana kalau kita sholat terlambat Imam sudah masuk rokaat kedua Salat subuh rakaat kedua sudah sujud pula. Apakah saya membayar satu rakaat atau dua rakaat? Bayar dua rakaat. Kalau masuk ke masjid imam sedang rukuk, maka terhitung dapat satu rakaat. Tapi kalau dia sudah sujud, maka tak dapat. Pahala jamaahnya dapat. Andai imam sedang tasyahud, tetap dapat. Tapi untuk menggantinya maka tegak lagi tetap dua rakaat. Karena yang rakaat kedua itu tak sempurna. Man adraka rakaatan, siapa yang dapat rukuk faqad adraka salat. Maka dia dapat satu rakaat, tapi tadi rukuk sudah lewat. Maka tegak lagi Fatihah, ayat, rukuk, iktidal, sujud, duduk atau sujud, sujud tegak lagi Fatihah, ayat, ruku, iktidal, sujud, duduk atau sujud, sujud lagi. Kalau dia kunut, tetap baca kunut. Yang bermazhab syafi'i, tetap baca kunut di rokaan kedua. Itu kalau terjadi. Tapi jangan gara-gara dikatakan dapat, terus terlambat, terus jam subuh. Apakah memanjangkan jenggot dan memakai celana gantung merupakan sunnah Nabi atau budaya Arab? Uful liha, uksus syarif, potong kumis panjangkan jenggot mu'ful liha biarkan qabdah segenggam apakah perintah itu lilwujub perintah itu wajib perintah itu anjuran begitu pendapat beberapa ulama dari kalangan mazhab syafi'i sudah saya tulis dalil-dalilnya baca dalam buku 37 masalah populer ma asfalal ka'baini fitnar di bawah mata kaki masuk neraka Manjara saubahu khuyala Siapa yang memanjangkan jubah kain di bawah mata kaki Masuk neraka Tapi hadis itu Dikhususkan oleh hadis yang lain Manjara saubahu khuyala Kalau sombong Kalau tak sombong tak apa-apa Kata Imam Syafi'i Kalau tak sombong tidak apa-apa Kata Imam Nawawi dalam Riyadus Salihin kalau tak sombong tak apa-apa kata Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Abdiyah Sokhar dalam Fatawa Al-Azhar. Kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam as sunani dalam Syumulus Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Kaifana ta'amal ma'as sunnah Bagaimana berinteraksi dengan sunnah apa pendapat Ustaz dengan jamaah yang mengaku jamaah salafi yang banyak muncul sekarang ini? Semua yang mengikut salafus salih Semua yang mengikut salafus salih Imam Syafi'i salafus salih Imam Bukhari salafus salih Maka semua yang mengikut akhlak salaf Maka dia adalah pengikut salaf Jadi bukan organisasi Bukan ormas Bukan kelompok Siapa saja yang mengikut mengajak kepada kebenaran, mengikut para ulama tiga abad pertama, maka dia adalah salaf, pengikut salaf. Tapi dia bukan salaf soleh, karena salaf tiga abad pertama. Bagaimana kita seorang anak laki-laki lebih sayang pada istri daripada ibu? Membiarkan istrinya bekerja dengan menitipkan anak yang masih kecil kepada orang tuanya yang sudah uzur Kita berapa kali mak kita itu tidak solat duha gara-gara kita dulu. Dia sudah berwudu, lalu kita nenek kencing di bajunya. Tak jadi dia solat duha. Berapa kali dia tak bangun malam tak tahajud gara-gara kita terus merengek sampai jam 1, jam 2 malam. Berapa kali dia tak jadi makan. Sudah disuapnya nasi itu tak jadi. Gara-gara kita buang air besar. Jangan sampai di hari tuanya ini pula kita susahkan dia. Bawa lah dia ke masjid. Ada duit bawa dia umrah. Itu pun tak dapat menembus. Ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibu. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat di surga di sana. Ini saya nasihatkan yang punya anak-anak kecil, yang masih nikah usia muda, anak satu, anak dua, pikirkan baik-baik. Dan setelah dia meninggal baru kita meraung, meratap, menyesal. Tak ada penyesalan bermakna Ketika dia masih hidup inilah senangkan hatinya Bahagiakan hidupnya Tak ada gunanya kalau sudah dia mati nanti BM1261QJ Terios Mohon diberi pindahkan, Karena menghalangi jalan Apabila suatu bank konvensional Berubah jadi bank syariah Sementara modal asetnya diambil dari bank konvensional Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? maka bank syariah sekarang semuanya tidak murni syariah maka selalu saya sampaikan menuju syariah sebagiannya itu sebagian besarnya masih menginduk kepada konvensional ini konter konvensional ini konter syariah jadi kalau ada orang beranggapan murni syariah saya baru ikut kiamat menuju syariah maka kita hidupkan bank syariah ini Maka sudah dikeluarkan fatwa DSN Dewan Syariah Nasional Yang diisi oleh para ulama Pakar-pakar ekonomi Islam Kita ikut itu, ijtihad itu Kita ikut Ini untuk menumbuhkan ekonomi syariah Sekali lagi saya katakan Menuju syariah Saya kalau tidak murni syariah tak mau Maka selamanya akan tak pernah menghidupkan syariah Provinsi Riau Baru 7% ekonomi syariah Sedangkan 93 konvensional Padahal negeri kita negeri Melayu Melayu identik dengan Islam Maka kita mesti tumbuhkan ini ekonomi syariah Ustaz sering katakan tak boleh masukkan foto-foto sekalipun foto sedang ngaji. Intinya foto baik-baik. Kan itu talbis iblis. Tapi untuk Ustaz sendiri kok masukkan foto-foto? Saya tidak pernah mengatakan jangan masukkan foto. Mana rekaman videonya? Jangan masukkan foto perempuan. Ini dia tak dengar. Ini mengajinya sambil ngantuk ini. Jangan masukkan foto perempuan. Anak-anak gadis selfie. Ha. Ha. Perempuan. Ada kata perempuannya. Istri. Foto istri. Istri. itu istri nanti diolah orang sekarang ada software yang bisa merubah ada pun foto Ustadz Abdul Somad di Talang Mama di Talang di kampung Sokop itu bukan ijtihad saya sendiri itu sudah saya tanyakan dulu ke orang lain Ustadz Bagaimana ini dunia internet ini? Ini kan dunia setan ini. Apakah saya cabut saja dari sini? Oh jangan Ustadz Somad. Ini kita sedang bertarung dengan liberal, dengan sekuler, dengan aliran-aliran kebatinan, dengan orang-orang menyimpang di dunia internet. Alhamdulillah status-status ustaz itu bisa menguatkan anak-anak muda kita. Maka video-video ini terus ustaz. Makanya makin semangat video. itu banyak video. Status-status itu terus ustaz. Dari situlah orang bisa tahu Semenit sebelum berangkat ke kampung tanah mama, di situ tidak ada signal. Saya tahu ini empat hari empat malam tak akan ada signal di sana. Karena kita sudah pindah ke dunia lain, ke alam goib. Maka sebelum berangkat itu saya buat. Saya sudah sampai ke rantau Langsat. Akan empat hari empat malam di kampung tanah mama. Enter. Begitu selesai kami pun berangkat. Rupanya dibaca status itu oleh salah seorang jamaah di Seberida. Datang dia menyusul ke tempat sampah Mana Ustaz Somad? Ustaz sudah berangkat. Nah, dia kasih nomor. Nanti kalau Ustaz pulang, tolong singgah ke rumah kami. aku ah, pulang dari sana, datang. Dari mana Bapak Ibu tahu kami di sini? Dari status terakhir itu. Itu hanya sebagai alat komunikasi hanya sebagai alat informasi. Setelah dia tahu, rupanya dia mau bicarakan tolonglah Pak Ustadz, kami ini sudah dikepung kristenisasi, ini sudah banyak orang-orang ini, kami berharap supaya maulah Ustaz dan jamaah hendaknya membuat pondok pesantren, sehingga anak-anak kami bisa selamat. Oke, okay, insya Allah ini anak-anak muda dari UIN ini akan siap insya Allah saya tetap tinggal di Pekanbaru biarlah kami pun berjalan menuju tembilahan kira-kira sejak perjalanan masuk telepon Ustaz kami yang tadi itu ya kami mau beli dua hektar lah tanah di pos jadi dia sebagai alat ini internet ini alat pisau dia bisa untuk memotong dia bisa juga untuk menghabisi dia juga bisa untuk memotong urat nadi nyawa bisa habis nah, tapi kalau nanti nampak ini, ini udah menyala udah status ustaz ini sudah lari dari jalan yang benar Ah, itu saya siap dikritik. Kita bersama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi sampai hari ini masih lagi isinya tentang dakwah, tentang uh, syiar, tak lebih tak kurang daripada itu. Ada masjid yang memberikan kulit hewan kurban kepada seseorang dan menerima ganti sejumlah uang. Orang tersebut bukan jual beli karena tidak ditentukan harganya. Bolehkah uang tersebut dipakai pengurus masjid untuk membeli makanan? Nah, ini hilah saja nih. Beli pisau, ini bukan jual beli Pak Ustaz. Apa pula kalau bukan jual beli? Barangnya diambil, duitnya jual beli itu namanya. Kan tak ada akadnya Pak Ustaz. yang pernah kita beli aqua pakai akad? Aku beli aqua 600 ml dengan harga 6000 tunai. Itu jual beli itu. Duitnya diambil, duit yang diambil hasil penjualan kulit sedekahkan semuanya fakir miskin habis tidak ada hak masjid panitia pengurus jangan lagi itu beli pisau untuk beli kresek untuk beli gudang garam untuk beli pokoknya habis kan mana lebih amal jika uang tersebut diberikan kepada fakir miskin bagi semua fakir miskin aslinya panggil langsung fakir miskin fakir miskin sini ni ada kulit ni 10 ambil kata mereka kami tak lah kulit ini bau berdarah najis kotor jelek busuk pergi dia kebetulan bapak punya kenalan www.kulitjangit.com halo Mr. Jangit can you come here to buy our sacrifice bisa kalian datang ke tempat kami kulit kurban ini Yo, ya, sebentar kecil. Ah, datang dia. Berapa ni 10 ni? 10 kali 100 sejuta. Ah bayar sejuta. Dah, dapat duitnya? Dah. Dapat duit, ah panggil fakir miskin. Fakir miskin, mau kulit? Tak mau kami kulit. Duit mau duit? Oh mau lah. Jangan ambil sama sekali untuk maslahat kepentingan. Tak ada cerita masalah kulit. Man ba'azil da'ud ayyadi. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, kalau utahiyat adalah, tiada kurban lah baginya. Lapan asnaf salah satunya fisabilillah. Ada seorang ibu janda duafa, dia mendapat amanah sejumlah uang banyak diarahkan sekarang ke masyarakat miskin ke seluruh negeri dengan program syariah pada 11 bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain-lain. Karena jumlahnya begitu besar, dalam proses pencairan harus ke Jakarta BI dan Bank uh, eh, Koordinat Mandiri. Beliau sudah berangkat, sekarang terkatung-katung di Jakarta karena kekurangan biaya dan kekurangan biaya. Apakah orang seperti beliau wanita apa berjuang menegakkan ekonomi syariah? Pantaskah beliau dibantu dari dana-dana uang zakat terhimpun di masjid? Catatan, kegelisahan beliau di Indonesia penganut Islam terbesar kita gelisah kenapa di Indonesia seluruh bank tidak disyariahkan? Apa hukum makan uang riba? Menurut Imam Fahruddin Ar-Razi Meninggal 606 Dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib Fisabilillah Semua yang menopang Menolong agama Allah Ini masjid Ini kampung Antara kampung dan masjid longsor Maka membangun jembatan Boleh Orang yang menolong agama Allah Maka boleh diambil dari Fisabilillah Begitu kata Syekh Antiyah Sohar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Jadi menolong agama Allah. Mahasiswa-mahasiswa Malaysia dapat pinjaman dari kerajaan. Di samping kerajaan kasih pinjaman, ada lagi yang bukan pinjaman. Kerajaan pinjaman nanti kerja potong gaji. Tapi ada uang bulat-bulat dari rumah zakat. Perlis, Perak, Selangor, Terengganu, Malaka, Kuala Lumpur, dapat mereka semua dapat zakat jadi dia ini ditengok baik-baik fit and proper test anda bergerak di bidang apa membantu ini, ini maka dia dapat dari jatah visabilillah anda tidak bisa visabilillah dapat dari amil karena dia tadi ini kan bergerak di bidang zakat juga amil dua dia bisa dapat dari amil atau dari kenapa Indonesia mayoritas tidak disyariahkan semua jangankan mensyariahkan bank merobak lambang apa bulan saja tak berhasil Studi banding DPR pergi ke Turki mau merubah lambang dengan bulan sabit. Brunei Darussalam sudah merubah. Jangan lagi jenazahmu diantar ke makam pakai ini saudaraku. Kalau kau tidak bisa mengkristenkan mereka, paling tidak antarkan mereka ke liang kubur dengan ini. Yang punya ambulan masjid balik dari sini beli pilok warna putih. Pilok itu ganti lambang ambulan. Ini bukan sekadar simbol. Ini adalah agama. Orang Islam malu bawa agama. Yang bawa agama, yang bawa agama. Mereka bawa agama di bendera mereka. Tengok bendera Inggris, tengok bendera Polandia, tengok bendera-bendera negara Eropa. Semua rata-rata bawa. Orang Islam kalau dah cerita politik, yang bawa agama, agama di masjid aja. ini orang goblok jahil Ibnu Bahlul tak mengerti agak ini pertanyaannya pakai ilmu batin kosong ada di atas sedikit aja bolehkah laki-laki perempuan melaksanakan satu puasa dengan dua niat apa perlu dua niat niatnya satu saja niatnya niat Allah dilaksanakan pada hari Kamis otomatis dapat pahala puasa Kamis niat ibu niat Allah dilaksanakan pada 10 Muharram otomatis dapat pahala Asyura niatnya niat qada dilaksanakan pada besok hari otomatis dapat pahala puasa Arafah niatnya satu niat qada saja apakah daging kurban boleh dimasak untuk dimakan panitia kurban bapak-bapak pemilik sapi nomor satu Pak Insinyur Pulan Pak Haji Pulan Pak kulan SHMH, Pak kulan Dr. Andus. Pak, minta kami daging jatah Bapak ini 10 kilo, mau kami masak pagi ini Pak. Ambillah. Ah, itulah. Jadi jangan mentang-mentang dia sudah akad lalu semua itu halal. Ingat, panitia itu hanya untuk tiga. Aku bayar 2 juta untuk kurbanku tahun ini tunai. Saat dia mengatakan itu artinya tolong carikan tolong belikan, tolong potongkan, tolong bagikan, tolong carikan, tolong perbelikan, tolong potongkan, tolong bagikan, bukan tolong makankan. Akan untuk makan ada akan lain. Kami minta daging bapak ini lima kilo pagi ini mau kami masak biar bertenaga kami sikit kalau makan lontong kami tak kuat. Ambillah ambil. Halal itu. Jangan semua ambil ambil ini ambil ini. Ingat, ayyuma lahmin setiap daging di badan nabata min haramin kalau tumbuh dari yang haram fannaru au babi tempatnya api neraka nauzubillah sedangkan panitia korban itu ikut di dalamnya yang berkorban mohon petunjuknya Pak Ustaz daging belum dibagi jatah dia sepertiga sepertiga sepertiga daging belum dibagi apa yang punya siapa yang dia makan itu Ini untuk ihtiyat. Dalam masalah agama ini lebih baik kita ihtiyat, hati-hati. Dalam masalah akhlak, dalam masalah etika, dalam masalah memakan harta orang lain, ini kita mesti hati-hati. Jadi Ustaz Abdul Somad ini kalau dalam masalah fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dalam masalah kenapa tegas? Karena kalau harta orang ditemakan, mana kita mau minta ampun? Maka tegas sedikit dalam masalah ini bukan tegas sedikit memang perlu tegas karena kalau sudah termakan kita kusulma takutlah kamu kepada perbuatan zalim fa inna zulma zulumatun karena zalim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat naudzubillah apa hukumnya seorang mengingkari janji yang sudah diamanahkan kepadanya amanah ketika bekerja di suatu instansi memutuskan hubungan kerja secara sepihak qad aflahal mu'minun beruntung orang beriman Wallazina li amanatihim wa ra'un. Orang beriman itu sifatnya menunaikan amanah. Memorandum of Understanding, MOU, antara dua perusahaan. Lalu kemudian dibatalkan secara sepihak. Maka ini secara hukum bisa dituntut. Hukum konvensional membenarkan. Tuntut. Kenapa batal secara sepihak? Andai dia tidak menuntut, maka di akhirat akan tegak keadilan kita sudah zalim. Salah satu sifat orang munafik wa idza tumina kalau diberi amanah khana dia berkhianat. Nauzubillah. Dan orang munafik tempatnya innal munafiqina fi darkil asfali minan Tempatnya keraknya api neraka. Nauzubillah. Apakah ada kafarat bagi muslim yang tidak menunaikan amanah mengingkar janji? Ada yang bilang denda 70 juta dan puasa 3 hari. Apakah ini berdalil Pak Ustaz? لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فكفارته إطعام عشرة مساكين hukumnya memba- melanggar sumpah janji tak sama dengan sumpah ini kafarat sumpah dan nazar saudaraku kafarat sumpah dan nazar kafaratu amu asyarat masakin kasih makan 10 pakai miskin au kiswatuhum atau beri 10 pakaian pakai miskin au tahriru raqabah bebaskan budak hamba saya pamalam yajib yajid siapa yang tak sanggup musada sati ayam puasa tiga hari makanya perempuan jangan mau terima sumpah dari laki-laki bersumpah abang wahai adinda tak akan nikah lagi Puasa dia tiga hari selesai. Sumpah bisa ditebus. Ada perjanji tidak bisa. Ini kan perjanjian. Mana bisa perjanjian? Sumpah dengan nazar, ejen bisa ditebus dengan ayat ini. Ada pun janji, al-wa'du lain, janji adalah hutang, hutang mesti dibayar dan kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum kredit rumah? Apakah ada unsur ribanya? Uang dengan uang haram. Saya pinjam uang bapak sejuta, nanti saya bayar sejuta dua ratus uang dengan uang haram. Uang dengan barang, uang dengan barang tidak haram. Mana dalil-dalil lengkapnya Pak Ustaz? Lengkap dengan dalil fatwa, fatwa, fatwa, fatwa. Tulis di situ. Somat Moroko spasi kredit. Somat Moroko spasi kredit. Uang dengan uang haram. Uang dengan barang tidak haram. Ada tak ulama yang mengatakan uang dengan barang pun haram juga? Ada Syekh -Bani. Ya, jadi tergantung diambil pendapat siapa? Mayoritas ulama. Baca fatwa yang sudah saya terjemahkan di blog saya. Mudah jalan carinya di Google. Somat Moroko kredit. Maka uang dengan barang tidak riba. Apakah hukum istri yang melakukan maaf masturbasi Karena alasan suami yang tinggal jauh Walladzina hum li furujihim hafizun Orang beriman menjaga kemaluan Illa ala azwajihim Kecuali kepada istri Istri kepada suami Suami kepada istri Auma malakat aimanuhum Atau budak hamba sahaya Budak sekarang tak ada lagi Zaman dulu sebelum uh, dihapuskan budak Hanya satu suami atau istri Famanibutawa wara'adhalika Siapa yang mencari selain daripada ini Fa Faulaika humul adun Dia melampau batas La ta'tadu Jangan kau melampau batas Ibn Allah la yuhibbul mu'tadin orang yang melampau batas Allah tak suka pada orang melampau batas berdasarkan ayat inilah para ulama fikih mengharamkan masturbasi onani kenapa walladzina hum li furujihim hafizun surat al-mu'min ujian apa yang paling berat yang pernah Ustaz rasakan dan bagaimana cara Ustaz mengatasinya kami ingin mengambil pelajaran dari pengalaman Ustaz rasa saya berat-berat semua. Jadi yang namanya hidup ini adalah tempat ujian. Jadi tidak ada orang ujian masuk berani masuk ke ruang SNMPTN seleksi nasional masuk perguruan tinggi Maka berat berat waktu di Mesir krisis ekonomi minta semua orang tua malu maka serius belajar berat setelah pulang maka tidak ada jalan lain selain balik kepada Quran. Wastainu minta tolong kepada Allah bisabri lawan. Pertama lawan. Jangan sumpah serapah. Kenapa engkau tak adil ya Allah? Kenapa? Tidak. Lawan. Setelah itu wassalah ambil air wudhu dua rakaat. Allah besar masalah ini tapi kalau lebih besar Allah Tak ada tempat lain menolong. Minta tolong kepada manusia, dia pun juga susah. Minta tolong kepada penguasa, dia pun juga bermasalah. Hanya engkau ber Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibnu salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Di sujud terakhir, mengadulah sepanjang-panjangnya kepada Allah. Kalau siang bising, malam, tengah malam. Tidak ada jalan lain kecuali minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Itu saja. Sudah sholat dua rakaat belum juga hilang, tambah empat rakaat. Tak juga hilang, tambah delapan rakaat. Tak juga hilang, tambah sepuluh rakaat. Tak juga hilang, nanti kalau capek sendiri tertidur hilang. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok tu berasukan setan? Tidak, saya tanya tak. Karena sesama setan larang saling menggoda. Bagaimana hukum dalil apabila memutus tali silaturahim dengan non muslim Pak Ustaz? Ketika asma asma itu Islam, emaknya tak Islam. Datang mau jumpa, tapi asma takut karena maknya non muslim. Ya Rasulullah ummi kalimat ummi qadimat suwaya raghibatun. Emak saya datang ini ya Rasulullah. Dia ingin betul lah jumpa sama saya. apa asiluha? Boleh ku sambung sama dia? silih sambung. Tengok, perintah ini. Sambung. apa umtiha? Boleh aku beri dia makanan? Sambung beri dia. Kasih. Itu dalil boleh memberi memberi hewan kurban, tapi dengan syarat kurban sunat dan orang Islam sudah dapat semua. Boleh. Jangan katakan Islam itu ekstrim, keras, pahalanya halal, mancung. dah. Islam rahmatan lil alamin. Kalau kamu nanti masuk ke kampung orang kafir, kata Nabi, la ta'tiranna nakhlan jangan cabut pohon kurma, la taqta'unna sajaratan jangan potong pokok kayu, la tahdimu buyutan jangan hancurkan rumah, la taqtulu sabiyan murdi'a jangan bunuh anak kecil yang menyusui, wala syaikhan fani'a jangan bunuh orang tua, Satajiduna rijalan fi sawamin kalian akan jumpa dengan pendeta-pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. Mana ada peraturan perang zaman dulu begini? Dulu kalau sudah kamu masuk hancurkan semuanya. Tapi Islam sebelum kesepakatan Jenewa PBB tentang undang-undang perang internasional, Islam sudah menggariskan itu. Maka anak-anak bapak ibu yang belajar agama Islam, paham dia bahasa Inggris, dia tuliskan ini di internet. Islam penulis pertama aturan perang dalam dunia internasional. Barulah bangkit Islam. Jadi yang dikaji itu yang begini. Jangan lah bertanya Fatihah sampai tahun nenek saya. Fatihah sampai itu. Ustaz, bagaimana Islam memandang persaudaraan laki-laki dan perempuan? Bagaimana hukumnya jika seorang adik perempuan yang telah punya anak dan suami masih peluk-pelukan dan dikium oleh abang kandungnya? yang juga sudah mempunyai anak dan istri. Abang mencium kening adiknya, itu mahrab dia, dia tak apa. Nabi mencium kening Fatimah, Fatimah sudah menikah. Tapi saya tak bisa membayangkan ini karena adik saya tak ada perempuan. Saya adik beradik laki-laki. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Tak pernah keningnya saya cium tahu. Tapi andai Ustaz punya adik perempuan, andai saya punya adik perempuan pun mungkin juga tak saya cium keningnya. Kenapa? Karena saya punya keponakan perempuan, anak adik saya itu. Sekarang SD kelas berapa? Sekedar salaman aja. Sekan saya mau mencium. Sekan. Mungkin karena tak terbiasa. Tapi mereka akrab. Ya tak apa. Cemburu lagi nya Gila lagi itu. Pula cemburu kawan adik-adik. Bagaimana ketika kawan kandung lebih mementingkan adik perempuannya dibanding istrinya? Ini komunikasinya. Duduk bersama lah. As istriku, ini adikku sebelum aku jumpa engkau kami sudah sempurut ini semua saya. Adikku ini istriku. Engkau memang adikku, tapi aku tidur serumah makan sama dia. Adi dudukkan, jangan sampai kita rumah ini kan ada kamarnya, ada dapurnya, ada ruang tamunya, ada kamar mandinya. Ini bukan hall. Mesti kenal masing-masing, mesti mengerti. Itulah perlunya komunikasi dengan orang mengerti. Ah. Ketika bersama istrinya dia lebih ingat kesukaan adik daripada kebutuhan istrinya. Ah, ini kaitannya bukan masalah pikir, masalah perasaan. Saya eh, kalau masalah perasaan Ustaz, bagaimana hukum daging kurban jika ada satu keluarga yang berkurban dipotong di hari kedua? Berarti tanggal 11. 10 potong 11, 12, 13 dan masyarakat bagian miskin di kampung itu sudah kebagian dagingnya di saat pembagian di hari pertama bolehkah dagingnya digunakan untuk 100 hari almarhum salah keluarga yang berkorban tidak mau hari kedua mau hari ketiga tanggal 10 11 12 13 hari keempat maka jatah misalnya hari ketiga saya potong kambing ah udahlah kita makan aja semua enggak karena di situ ada jatah sepertiga punya saya, sepertiga jatah sahabat kerabat ahli tolan tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jangan sampai dimakan jatah orang lain. Kalau dia mau buat kenduri, kenduri, nah maka yang sepertiga itu, yang dua pertiga bagi syukur. Kalau kita makmum, kan harus mengikut imam, ya. Ada orang waktu imam angkat tangan baca kunut, dia tak angkat tangan. Bagaimana hukumnya bos? Jahil dia. Jahil, dia tak belajar. Kata Imam Hambali, Imam Hambali itu tidak pakai kunut subuh. Tapi kata Imam Hambali, kalau engkau ikut sholat, imammu bermazhab syafi'i, angkat tangan, ucapkan amin. Ulama Saudi Arabia sekarang, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh, ya, kalau saya sholat di kampung, di kampung itu orang mazhab syafi'i. Saya di kota tak mazhab syafi'i. Balik ke kampung, imamnya kurang subuh. Apa sikap saya? Kata saya Ibn Utsaimin, angkat tangan, ucapkan amin. Allahumma adina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afain, amin. Wa tawallana fi man tawallain, amin. وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين sisanya فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل موالك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى فارك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم begitu kata ahli fikih Bagaimana hukumnya kalau sab pertama belum penuh tapi dibikin sab baru di belakang? Yang di belakang itu tidak dapat pahala solat berjamaah. Makanya Nabi melarang jangan solat sendirian di belakang. Makna jangan solat sendirian di belakang kalau di depan masih ada kiri. Makanya saya kalau jadi imam jangan langsung kata guru dulu, kok pak penuhkan, penuhkan kanan, penuhkan, udah penuh udah. Sob yang kedua tegaklah di belakang imam. Sob kedua dimulai dari belakang imam. Begitu dalam kitab fatwa Syabaka al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Abdullah faqih Ada orang jadi makmum, waktu sujud dia lama sujudnya. Sementara imam sudah bangkit dari sujudnya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Solatnya sah, intibaknya sah, tapi dia ini bermasalah. Kalau mau sujud lama-lama, waktu di rumah solat tahajud. Bukan waktu itu. Akhirnya semua mata jamaah ke dia. Yang awalnya ke sujud datang pula yang satu nyenggol nah. iya. <laughs> gitu. yang jangan membuat yang aneh-aneh Berpakaian jangan yang aneh-aneh Beribadah jangan yang aneh-aneh Selama sesuai tuntunan syar'i Bapak berjubah tak aneh Ibu berjubah panjang tak aneh Anak gadis bercadar tak aneh Anehnya itu Nabi sujud lama-lama itu bukan waktu dia sholat berjamaah Nabi sujud lama itu waktu sholat sendiri ini terbalik. Waktu sendiri macam stempel perangku. Waktu orang ramai, oh, dibuat lama-lama. Apa namanya itu ria? Perbaiki. Apakah alasan kaum salafi membaca Yasin itu bid'ah? Bukankah itu kalau kita suci, apakah boleh dibaca bersama-sama? Masalah apa alasan dia membinahkan, saya tak tahu, tanyalah dia. Masalah pertanyaan boleh tak baca bersama-sama? Kata Imam Ibn Taymiyah Membaca Quran bersama-sama La baksabih Boleh Kata Imam Nawawi Membaca Quran bersama-sama Mustahabun Dianjurkan Sudah saya tulis dalam buku 37 Masalah populer Apa sebabnya Ustaz di Jakarta takut menyampaikan milik pemimpin orang kafir Apakah ulama Jakarta itu ikut berdosa? Ustadz Bakhtiar Nasir NPM pukul rata semua Ustadz Bakhtiar Nasir turun ke jalan bersama Hizbut Tahrir Indonesia dan kaum muslimin yang tak setuju berani mereka Habib Rizik berani yang tak berani itu Ustadz-Ustadz artis Ustadz artis tak berani karena nanti kalau Ahok naik dia tak masuk TV lagi yang punya TV Cina itu yang tak berani ada kepentingan Ustaz-ustaz yang tak ada kepentingan itu Ustaz uh, Setahun yang lalu Di sini, di mimbar ini Setahun yang lalu Ustaz uh, yang dari Yang di Jakarta, doktor Lupa nama Daud Rasul Dari Tanjung Balai, Asahan Sekarang beliau cuti 3 tahun Jadi imam di Amerika Makin berani, makin terangkat Kok pula ditakutkan? Kok saya menjadi pulang haji tak pernah meninggalkan solat berjamaah. Karena kita sudah dilatih solat di Madinah. Suatu hari saya masuk solat asar. Setelah salam ada solat berjamaah. Saya solat lagi. Apa hukumnya? Solat yang pertama tadi isqatul fad menggugurkan kewajiban. Dapat masuk masjid, ikut sholat berjamaah, tapi masuk selesai sholat ada kloter kedua, ikut lagi. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua mencari fadilah. Mana dalil? Mana dalil? Nabi sholat sama Muaz bin Jabal. Setelah selesai sholat, Nabi pulang. Muaz duduk di masjid. Ketika Muaz sedang duduk di masjid, datang orang kampung Muaz. Kata orang kampungnya Muaz, kami ingin sholat berjamaah. Kau jadi imam ya? Muaz maju lagi jadi imam. Sholat dua kali. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua untuk mencari fadilah. Fadilah bukan nama orang. Mencari keutamaan. Mari hadiri tausiah siang ini bersama Ustaz Abdul Somad tata cara penyelenggaraan kurban. Hari ini nanti zuhur berjamaah di Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Jalan Sumatera. Apa memakai peci kopiah. Apakah memakai hutroh itu sunnah? Minjam hutroh. yang bagian eh, yang diletakkan di tengkuk ini Kalau dia dililitkan, dililitkan lalu dipasangkan kemari, namanya imamah. Kalau dia ditutupkan ke atas, namanya utroh. Utroh ini bukan buat Nabi. Nabi pakai imamah. Lalu orang Saudi Arabia pakai utroh. Utroh itu tradisi saja. Jadi kalau ada orang melarang pakai peci, tak boleh pakai peci, berarti pakai utro juga tak boleh. Ini tradisi, tradisi orang Arab. Boleh tak masalah. Peci ini datangnya dari mana? India. India yang bawa. Orang India bawa penutup kepala. Kenapa Ustaz pakai peci? Tak ada, senang aja pakai peci. Pakai peci, pakai peci putih, pakai baik. Nabi itu waktu masuk ke kota Makkah tahun ke-8 wa ala ra'sihi imamatun sauda wa ala ra'sihi di atas kepalanya imamatun sauda sorban berwarna hitam Nabi pakai sorban berwarna hitam imamah jadi kalau mau saya mau ikut Nabi pakai sorban kan? pakai sorban Ustaz kenapa tak pakai sorban udah pernah saya coba Jatuh betul hidung saya ke dalam. Saya tengok waktu ceramah di Jakarta sama habaib-habaib itu. Uh, ganteng-ganteng habaib. Pas di rumah saya coba, saya bandingkan foto saya sama habaib. Habib itu muka panjang, putih, hidung maju, Begitu dipasang sorban tuh, uh, ganteng. Pokoknya salah saya lanjutkan. Syukuran. Jadi kalau masalah pakai peci hukumnya mubah. Tapi jangan sangka semua orang pakai peci itu Islam. Peci itu nasional. Di tanah Karo, semua Karo-Karo Batak pakai peci. Pendeta-pendeta di tanah Toba pakai peci. Ini pakaian nasional. Saya mau tanya, mereka rajin untuk kumpul-kumpul baca Yasin, tapi di hatinya masih ada hasad dendam. Kalau kita tidak ikut serta dalam pembacaan Yasin itu bagaimana Ustaz? Rasanya bertentangan dengan hati nurani saya. Beragama ini bukan ikut hati nurani. Yang ikut hati nurani itu partai Hanura. Beragama ini ikut dalil. Kalau dalilnya ada ikut, dalilnya tak ada jangan ikut. Baca Yasin apa dalilnya? Man qara'a Yasin fi lailatin siapa yang baca Yasin pada suatu malam asba'a maghfuran lah pada waktu subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Ada dalilnya. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada dalilnya. Bagaimana kalau dibaca bersama-sama? Baca bersama la ba'sabi boleh. Tapi kata Imam Al-Buhuti kalau bacaannya tak sama, Ibu ikut wirid yasin. Itu dibacaan tak ada yang betul bacaan. Itu jangan ikut. Tak apa-apa dia baca. Nah, itu tak baik. Perbaiki bacaan. Undang ustaz, ajak ustaz Doni ke masjid itu untuk tahsin bacaan. Ajak ustaz Sofi imam kita, ustaz Nazri memperbaiki. Ibu-ibu, sore ini kita jangan baca yasin lagi ya. Kita perbaiki bacaan. Nah, ibu lima ayat. Baca. Batuk Pak Ustaz. Nah, itu tanda-tanda tuh. Betulkah Fatimah binti Rasulullah adalah wanita yang tak pernah haid dan paling sedikit darah nifasnya? Ah, dari riwayat menyebut begitu. Sebagian orang mengatakan dia suci. Ah, dari riwayat. Tapi apakah dapat diyakini 100%? Allah alam bisawab. Dan ini termasuk pertanyaan yang tidak berdampak kepada amal. Dia haid atau tidak haid tak berefek kepada amal kita. Saya lebih suka mengkaji-kaji kalau memperhatikan setiap kita mengkaji subuh Cobalah perhatikan judul-judul kajian kita. Saya lebih sering mengkaji yang berefek kepada amal, yang berefek kepada perilaku, yang bisa kita bawa pulang. Adapun mengkaji apakah malaikat itu laki-laki atau perempuan, apakah iblis itu panjangnya 2 meter atau 10 meter, apakah anjing ashabul kahfi itu anjing bulldog apa anjing herder, apakah warna sampan Nabi Nuh itu saya coba perhatikan kurang suka yang begitu. Tapi ada ustaz yang suka begitu. Suka dia mengkaji. Bapak Ibu, kajian kita adalah subuh ini tentang masalah mukjizat kayu koka. Saya termasuk yang tak hobi mengkaji. Tapi riwayat seperti itu ada pernah menyebut. Allah malam. Saya masih ragu kalau kepala keluarga aja ikut kurban apa bisa pahalanya mewakili seluruh anak istri? Bagaimana menurut Pak Ustaz? Jika kepala keluarga berkurban, maka sudah tercover istri dan anak. Betul, tak salah. Tapi jangan lupa, itu kurban level kelas ekonomi. Paling bawah. Jangan sampaikan cuma itu. Naik level kedua, kurban nahar nama Rasulullah SAW amal Hudaybiyah. Kami berkurban bersama Nabi pada tahun Hudaybiyah tahun ke-6. Al-Badanata ta'an sab'atin satu onta tujuh orang Wal baqara ta'an sab'atin satu lembu tujuh orang Ini level dua Pak ini 2 juta untuk saya, Iko 2 juta bini den, 2 juta amak den, 2 juta anak den. Itu bagus. Level 2. Level 3 yang paling tinggi tahun ke-10. Waktu Nabi berkurban 63 ah, ekor. Sendiri 63 ekor. Ali lanjutkan. Punya Nabi, Ali tukang motong aja. 63 ah, tambah 37, 100 ekor total. Itu yang paling tinggi. Jangan dipotong efek menyampaikan satu keluarga cukup satu saja, satu keluarga cukup satu saja. Akhirnya kurban tahun ini merosot jatuh. Ini hati-hati Ustaz ceramah. Ini bukan Makkah, ini bukan Madinah. Kalau di Makkah memang orang tiap hari makan. Bayangkan kepala rumah tangga yang selama ini kurban tujuh porsi, tiba-tiba tahun ini cuma satu. Padahal tahun lalu bisa dikirim ke Sokok, bisa dikirim ke Sakai, bisa dikirim ke suku Akit. Pak, ini dua kurban untuk saya di sini, yang untuk istri saya, untuk anak saya, tolong antar ke suku Akit, suku Talam. Sekarang apa yang terjadi? Dia cuma kasih satu, habis. Gara-gara fatwa-fatwa yang tak mengerti. Makanya mufti, mufti Riau hanya berbicara untuk dia yang ngerti daerahnya. Jakarta kondisinya tak sama dengan kita di sini. Nah inilah kacau balau jadi ya gara-gara mufti kerajaan Siak Sri Indrapura sudah hilang sejak 1946. Kalau ada menurut mufti tidak boleh satu pun orang berfatwa kecuali mufti yang berfatwa. Mufti Selangor masih ada, mufti Johor masih ada, mufti Kedah masih ada. Mufti kerajaan yang ada di Thailand Selatan. Patani, Patani masih ada mufti. Bayangkan itu. Kita hadiah ada mufti. Oleh sebab itu datang kawan saya waktu ceramah di sini saya kata Ustaz Fahmi Salim, apa kau tahu Ustaz Fahmi Salim? Riau mesti mengangkat satu mufti, cakap dia didengar, jadi patokan. Kalau tidak hanya semua berfatwa semua mendengarkan. Nah, ini harus upah. Kalau suami meninggal, dia tak punya anak, bagian istri dapat warisan sepertiga. Tak, istri tak sepertiga. Istri tak sepertiga istri dapat upah walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakum walad suami dapat harta setengah kalau istri tak ada anak walahunna rubu'u ibu dapat seperempat ibu kalau tak ada anak nikah dengan bapak tak ada anak meninggal bapak ibu dapat seperempat kalau ada anak walahunna sumun ibu dapat seperempat oke okay, tak ada anak maka ini tak betul bukan sepertiga ibu dapat seperempat. Jadi kalau hartanya satu miliar, ibu dapat 250 juta. Oke, okay, selesai. Lalu sisanya untuk siapa Pak Ustaz? Sisanya untuk saudara kandung. Abang suami, adiknya, emaknya, ayahnya. Itu sisanya. Lidza karimi hadhil saya. Saudara-saudara yang laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Jadi istri cuma dapat 250 juta. Ya. Kalau punya anak angkat gimana caranya Pak Ustaz? Waktu masih hidup itu Bang, anak angkat kita ini tolong pikirkan Maka tulislah surat wasiat Wasiat tak boleh lebih dari sepertiga harta Untuk anak angkatku ini aku tinggalkan sepertiga Maka nanti dapatlah si anak itu 333 juta dari satu miliar Berapa boleh dihibahkan untuk anak angkat? Kalau hibah, hibah tak ada batasan Dengan syarat waktu sehat waktu dia sehat segar bugar dihibahkannya satu ruko sawit dua hektar tidak ada batasan tapi ketika dia sakit kalau orang sedang sakit memberikan hibah itu hukum hibah sedang sakit sama macam hukum wasiat tak boleh seperti kan makanya kalau bapak dapat hibah di rumah sakit ruang ICU aku tadi Pak dapat hibah 50% harta dia. Jangan ketawa dulu. Itu yang sah cuma 30. Cuma sepertiga yang itu tidak sah. Begitu dalam kitab fikih sunnah Said Sadik dalam bab wakaf. Tengok wakaf dan hibah. Kata Ustaz harta suami harta istri. Tapi harta istri bukan harta suami. Benar begitu Ustaz. Kata Ustaz harta suami harta istri. Tapi harta istri bukan harta suami. Bukan begitu ceritanya. Jadi gimana? Saya punya istri, maka istri saya ini punya lima hak terhadap saya dan hak istri saya itu adalah kewajiban saya makan pakai tempat tinggal pendidikan perhatian itu maksud Ustadz yang berceramah tadi harta istri harta suami adalah harta istri karena dalam harta saya itu ada lima hak dia tapi harta istri bukan harta saya itu maksudnya harta istri bukan harta suami jadi tak bisa saya katakan ketika nikah istriku sejak tadi akad kau adalah menjadi istriku maka kemari mari berikan semua BPKB surat tanah dan emas-emas tak bisa anak perempuan kita jangan dibodoh-bodohi sekarang banyak lagi lagi membodohi perempuan istriku sejak malam ini kau adalah istriku mari semua surat tanah BPKB surat tabungan akte deposito kalau karena surgamu terletak di bawah tapak kaki oh ini istri tak mengaji suami membodoh-bodohi kalau istri dapat warisan ayahnya, lalu uangnya dibuatkannya ruku. Sedangkan tanah tempat ruku itu punya suami istri, dibeli waktu dalam pernikahan. Pertanyaan, bagaimana kalau suami meninggal Pak Ustaz? Maka harta yang dibangun di atas itu punya si istri karena itu warisan dari bapaknya. Sedangkan tanah pencarian bersama pencarian bersama seperti orang yang musyarakah berkongsi. Berapa harga tanah itu? Harga tanah itu Pak Ustaz 100 juta. 50-50 berkongsi status ruko itu punya istri atau milik berdua makanya jangan malu ngobrol masalah harta sama suami istri ini kadang kalau istrinya nanya bang gimana harta kita usah saya tanya usah cerita-cerita ini nanti abang takut mati mati itu akan datang juga Nanti lah udah kita agak pensiun sakit-sakit baru cerita ini yakin betul dia Israel datang sudah pensiun oleh sebab itu bahas ini jelaskan hitam putihnya. Bang, itu dulu ruko kan tanahnya tanah kita berdua. Iya, tapi biaya bangun itu kan duit saya. Nah, ganti sekarang. Karena kalau tidak itu jadi masalah. Ibu sayang, sayang, sayang, memang betul sayang. Ketika kita mati, habis duit itu dibuatnya kawin lagi. Ah, ini oleh bukan dia salah nikah lagi tidak, tapi anak-anak kita itu harta kita menjadi jatah anak kita, bukan jadi jatah istri muda dia ini perlu dijelaskan dari awal. Sedangkan dia tidak punya anak, ah, musibah besar. Berapa dapat warisan istri pausat Berapa untuk saudara suami? Sebelum pembagian, dudukkan dulu hitam putih mana harta suami, mana harta istri. Ini bangunan yang di atas harta istri. Totalnya berapa? Agak-agak-agak. Nah, ini yang tanah pencarian berdua agak-agak-agak barulah dibagi. Setelah jelas hitam putih mana harta suami mana harta istri barulah dibagi. Menurut dua versi mau pakai pembagian hukum konvensional yang disebut dengan KHI kompilasi hukum Islam atau mau bagi menurut hukum pikir? Pak Ustaz kami bermasalahnya di beradik bisa Ustaz datang ke rumah kami? Ya saya datang. Gimana pembagian? Saya tanya dulu. Kalian ini mau ikut kompilasi hukum Islam atau mau hukum fikih? Kami tak mau ikut kompilasi Pak Ustaz, tak mau kami golong gini itu Pak Ustaz. Kami mau ikut hukum fikih saja. Ah, hukum fikih. Istri tak ada, anak tak ada, seperlap seperempat. Harta suami seperempat. Dah dapat jatahnya dah. Dah. Ini adik adik adik, adik abang-abang ya. Itu berapa semua? Ibu-ibu sama ayah ayah tak ada, sudah meninggal. Dah. Cuma adik-adiknya ya. Liza ke sisanya bagi. Tapi dengan syarat dudukkan dulu Adapun harta istri jangan dimasukkan ke harta suami. Yang meninggal suami, maka harta istri itu milik dia. Balikkan uang pokok benda milik dia, yang punya dia inilah yang dibagi. Nah, begitu cara pembagiannya. Dua saja langkahnya. Pertama, tetapkan dulu status kepemilikan yang pasti. Kedua, baru dibicarakan mau dibagi menurut kompilasi hukum Islam atau menurut hukum Kertas terakhir. Tolong tanyakan juga saya selama ini cara wudhu solat mengikut mazhab syafi'i. Oke? Cara wudhu dia ikut syafi'i. Kalau ikut syafi'i berarti airnya dua. Kepala sikit, telinga. Tapi khusus saat wudhu. Akhir-akhir ini saya biasa membasuh kepala hampir seluruh. Dari depan ke belakang. Oke? Dia pakai mazhab maliki. Maliki dari depan. Ke belakang, menyambung ke telinga akhir-akhir ini kata dia begitu. Yang saya tahu itu menurut mazhab Maliki. Kalau saya mohon koreksi, tak salah, betul. Karena lebih luas bidang wudhunya lebih segar. Saya pun begitu. Saya selalu pusat kepala. Sejuk, sejuk apalagi di kampus panas, sejuk betul. Sehingga saat sholat dalam kondisi kepala segar dan sejuk. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Sahkah wudhu? Sah. Masing-masing ada dalil. Sah. Kalau mau lebih sejuk lagi pakai mazhab Hanafi. Anak itu cuma nyemplung semuanya. Tak perlu tengok mana duluan. Itu yang berturut wajah dulu, habis wajah baru tangan, habis itu kepala, baru telinga. Itu Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau Hanafilah masuk, plum, mana duluan sah. Salto dia di Sungai Kepala duluan sah. Melompat dia kaki duluan sah. Karena kata dia ayat itu bukan litarte, bukan untuk urutan. Bisa kuntum bila bawah fasilu Wahai dia aydiyakum ila marafiq. Bukan urutan. Maka tak ada tartib dalam urut dalam mazhab Hanafi. Sah, selama ada dalilnya sah. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan bagaimana dengan para penghuni kubur yang Allah wafatkan dalam husnul khatimah, apakah mereka langsung masuk surga atau menunggu sampai hari kiamat? Mereka tetap menunggu di waiting room itu. Dia tidak disebut dunia karena dunia sudah kiamat. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Tapi dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Antara dunia dengan akhirat ada pemisah pemisah itu bahasa Arabnya barzah ini air lautnya air sungai antara air laut dengan air sungai ada pemisah pemisah itu namanya barzah bainahuma barzah la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tapi ruhnya bisa saja dibawa malaikat diletakkan di dalam paruh burung surga dibawa berterbang-terbangan bisa saja tapi dia tetaplah di alam Barzah. Yang baik-baik tempatnya namanya Indiyin, yang jahat-jahat namanya Sijin. Itu sudah dibahas di bawah dulu sama Dr. Mustafa Umar dalam buku judulnya Roh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Apakah dalam bacaan tahiyat saat sholat kita tidak boleh menyebut kata Sayyidina? Karena ada pendapat dari saudara kita kalau kita menyebut Sayyidina saat sholat justru merendahkan Nabi. Mereka berpendapat kalau kita menyebut Sayyidina sholat menyamakan Nabi sama sholat dengan manusia biasa bukan Coba tengok tinggi-tinggi di atas Zamzam Tower. Apa tulisan di atas? Allahumma salli ala Sayyidina Zam-Zam Tower Makkah itu. Kalau ulama Makkah tak membolehkan kenapa? Waktu takbir, takbir di Makkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makkah itu. Tengok videonya ada. Nanti malam Idul Adha putar siaran Makkah, Madinah. Ah, dengar takbir Makkah, Madinah. Gimana? Mereka bertakbir ada nyebut sholawat di dalamnya. Allahumma salli ala sayyidina. Yang ngomong sayyidina ini bukan orang Pariaman. Yang saya sebut sayyidina, tapi bukan orang Pariaman. Ada ustaz yang ceramah gitu. Sayyidina dia ngomong Nabi Muhammad sendiri. Hadisnya sahih. Ana ana sayyidu waladi Adam. Ana aku kata Nabi Ambo sayyidu sayyid pemimpin waladi Adam semua anak-anak Adamnya aku pemimpinnya makanya kita menyebut dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu di luar sholat bagaimana kalau di dalam sholat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menurut mazhab syafi'i mustahabun dianjurkan menyebut sayyidina baca buku saya 37 masalah populer karena memanggil Nabi tak sama dengan manggil yang lain. Berikut ini mari kita panggilkan penceramah kita malam ini, Soman. Kalau tak melotot semua mata jamaah ini pembawa acara ini gilo apa ngaku. Al-Mukarram, Al-Ustaz, tah al-Allah itu tah aluminium sama al-bokat. Assalamualaikum Sering kalau ke masjid dulukan solat sunat di masjid. Begitu selesai solat qabliyah, solat fardu sudah keburu iqamah. Nah, ha, ini karena terlambat datang ni. Kan? Bagaimana menurut Ustaz? Apakah yang harus didulukan? Dulukan al masjid. Setelah al masjid qabliyah kalau waktunya cukup. Tapi di dinding itu ada tik tik tik. tit. Ada main jam iqamah sekarang. Tinggal dua menit lagi. Dua menit, dua menit, dua menit. Maka apa yang dilaksanakan? langsung qabliyah usalli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala Allahu Akbar begitu selesai tak berubah tetap dua Pak Ketua kenapa jam kami rusak gitu. betul kan jam maka kalau waktunya tinggal dua menit laksanakan qabliyah kalau dilaksanakan tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah automatically, otomatis dapat tahiyatul masjid. Udah saya bahas dalam buku 77 tanya jawab salat fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas Mufti Saudi Arabia. Siapa yang masuk masjid waktu tinggal sikit dia laksanakan qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Tapi jangan gara-gara ini lalu terlambat terus. Pak Ustaz, saya mau tanya masalah takdir. Saya TKW di Saudi demam. Mungkin bukan demam, damam. Ada kota namanya damam. Yang mengetik ini tulisnya demam. Ada kota namanya damam. Saya mau pergi haji. Saya sudah berangkat ke kantor haji bersama supir karena majikanku menyerahkan urusan urusannya sama supir karena dia orang yang jujur. Saya sudah beres tinggal ngasih uang. Terus kata supirku lebih baik ngasih uang sama majikan biar afdol. Tapi majikan tak mau pergi, terus supirku yang pergi. Tapi setelah tiba di kantor, orang kantor tak mau nerima uangku karena ada masalah dengan majikan. Majikan nelpon kantor menanyakan masalah mahram. Padahal katanya dia Ustaz tapi kok begitu apakah dia tak tahu dalil atau mazhab yang mau saya tanyakan apakah ini takdir Padahal saya mau pergi haji dengan uang biar abdon. Pak Ustadz mohon penjelasannya. Saya kecewa karena ulah majikan saya. Usaha sudah, duit ada, badan sehat, tak jadi berangkat. Qadar Itu kata Nabi, kalau menimpamu sesuatu, kau sudah usaha maksimal. Qadar Jangan pikir-pikir. Mau oh, pikir-pikir kenapa tak jadi, kenapa tak jadi, kenapa tak jadi, kenapa tak jadi, kenapa tak jadi, kenapa tak jadi. Kenapa tak jadi. Itulah orang stres. Qadar Allah, qadar Allah. Insya-Allah kan wa illam insya-Allah yakun. Karena Allah berkehendak jadi kalau Allah tak berkehendak tak jadi. Mungkin ada hikmah di balik itu. Asa anta karahu syai'an, boleh jadi kamu benci pada sesuatu. Ya ja'alallahu fihi khairan katsira. Padahal di situ ada hikmah yang sangat besar. Usaha sudah tapi bukan berarti tak usaha. Bapak kenapa tak berangkat haji tahun ini? Saya takut terserah Allah aja Pak Ustaz. Tak bayar UNH, UNH pun tak saya stop. Oh, tak betul. bayar NH stop terjadi ada penghalang kadang takdir dari Allah Subhanahu taala begitulah memahami kalau sudah di luar kuasa kita maka balikkan kepada Allah la haula wala quwata illa billah Itulah kaji kita sebut. Mudah-mudahan ada pemahamannya.